Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Langsung saja mungkin ya uh, Ada sedikit materi dari Ustaz Zulkarnain eh, sedikit lagi sekitar mungkin lima menit. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Mohon maaf tadi sebenarnya saya harus menemani Ustadz sebenarnya dari awal, cuman ada sedikit miskomunikasi tadi sama orang di rumah tadi untuk datang ke sini ya gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kelancaran uh, untuk menuju ke kajian malam ini.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 wasallam taat pada segala perintahnya meninggalkan apa yang beliau larang dan yang keempat tidak boleh dia beribadah dengan ibadah apapun kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sumber kebahagiaan di dalam hidup. Sebenarnya untuk tema ini hidup mulia dengan sunnah Nabi sangat banyak sekali sudut pembahasan. Tapi saya ingin mengangkat di sini satu hal yang semoga bisa menjadi penguat untuk kita semua, fondasi dan motivasi di dalam kehidupan kita bahwa seorang yang berpegang dengan sunnah itu diharapkan dia mencapai khusnul khatim penutup yang baik karena segala sesuatu itu ditentukan oleh akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya dengan apa yang ditutup iya kalau dia komitmen dengan sunnah berpegang dengan sunnah Nabi menggigitnya dengan kuat maka inilah yang diharapkan hidupnya ditutup dengan sunnah itu di atas keislaman Karena itu Allah memerintah kepada nabinya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan di antara kaidah ibadah yang Allah perintahkan kepada nabinya, "Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Bukan di kalangan ulama. Tapi kadang dilakukan di kondisi yang diperlukan. Mungkin dipandang bahwa kondisinya sudah tua, dia ingin menutup kehidupannya dengan baik, maka dia berpuasa tiap hari. Dalam keadaan sakaratul maut, berpuasa. Diminta untuk berpuasa. Diminta untuk berbuka, tapi beliau tidak berbuka. Kata beliau, saya ingin merasakan Quran masa itu. Dan, dan selainnya dari jawaban, kala, kala Rasulullah. Orang-orang yang... Bisa juga dari eh, tulis di kertas juga nggak apa-apa. Nah, pada yadhillu wala yashqa. Rada an Sempit hidup. kegulana, kesedihan disempitkan nanti dia. Karena di dalam hadis disebutkan sebagian kuburan orang yang berdosa disempitkan pada hari kiamat dan karena dia buta di dunia, Allah buat buta di akhirat. Maka maka diingatkan akan pentingnya mempelajari agama dan itu kebaikan dia sendiri dan diingatkan bahwa dunia ini sementara dia akan kembali kepada Allah dan diingatkan dibuat angan-angannya itu pendek biasanya menunjukkannya jalan yang lurus Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang sudah mempelajarinya. Dan semoga seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Jadi Ustaz kalau misalkan ini mungkin banyak kita temui ya. Eh, mungkin orang-orang terdekat juga, orang-orang terdekat kita juga gitu Ustaz. Seperti misalkan tadi saudara kita bertanya tentang bagaimana kita menasehati. Salah satu hal yang memang harus dilakukan adalah doa Ustaz ya. Memang kita mendoakan saudara kita tersebut gitu. Tapi kalau misalkan memang tahapnya kita sudah uh, apa namanya memberikan nasihat dengan baik gitu ya dan sabar, terus uh, mendoakan beliau gitu. Tapi kalau misalkan hadis sudah memang dia memang tidak mau sampai benar-benar udahlah jangan deket-deket sama saya lagi deh gitu. Jadi memang tahapnya memang dia sudah kayak ngerasa ini udah banyak mencampur atau mengintervensi kehidupan dia. Padahal di, di balik itu semua kita sayang sama dia gitu Ustaz. Ya. Jadi untuk tahapan orang yang diberi nasihat, kita diperintah di dalam Al-Quran, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hi ahsan." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Ini tahapan yang pertama. Kita memakai hikmah untuknya. Hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Kadang dia lemah lembut dan itu asalnya. Sebab umumnya manusia senang dengan metode apa? lemah lembut. Dan kadang kalau perlu tegas dan bermanfaat untuknya digunakan ketegasan. Dan Nabi memakai dua hal ini. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikunjungi oleh seorang. Orang yang ketuk pintu, Nabi sudah dengar suaranya. Nabi berkata kepada Aisyah, "Bisa akul akhir. Ini sejelek-jelek keluarga orang ini. Tapi begitu masuk orang ini, Nabi berlembut kata kepadanya, tersenyum, Aisyah heran, ya Rasulullah tadi sebelum masuk kamu ucapannya keras sekali terhadapnya. Kok masuk? Dia tiba-tiba kok berlembut. Kata kepada orangnya. Kata Nabi Aisyah, "Inna min syarrin nas man tarakahu nas ittiqa'a fuhsy." Wahai Aisyah, sungguhnya sejelek-jelek manusia orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut terhadap kekejiannya, kejelekannya. Maka Nabi memberikan metode yang lembut untuknya. Tapi perhatikan, Sebagian sahabat mereka berudung, kakinya tidak dicuci, cuma diusap saja sehingga tumitnya tidak kena air. Maka ketika Nabi melihatnya disebutkan dalam hadis fa'ala bi panada bi ala sautihi. Beliau berteriak dengan suaranya yang paling keras, wailul aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ini tegas atau tidak? Tegas. Karena yang diingatkan sahabat mereka sudah mengerti. Dibuat uslub tegas seperti ini itu akan lebih mendalam tidak mereka lupakan. Tapi orang yang kadang dia belum tahu apa-apa, tiba-tiba dia tegas, ya tambah lari orang tersebut. Ini nggak cocok. Karena itu dari uslub seorang yang berdakwah. Ketika Nabi mengutus dua orang dutanya yaman apa pesan Nabi? Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tu'nafira. Permudah jangan kalian persulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat manusia lari. Kadang perlu bertahap sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit. Saya sebagian keluarga ada yang kadang merokok, tidak sholat. Kalau saya tegur, saya tahu mereka ini tidak akan mendengar nanti suatu saat. Saya biarkan sih ya. Kita tunjukkan dari akhlak yang baik dan seterusnya. Kita berikan sisi-sisi yang lain. Ya. Berjalan beberapa waktu, yang ada pada dirinya, dia masih percaya. Ini orang baik. Kita bisa dengarkan ucapannya. Walaupun sekarang saya belum mampu melakukan. Kita berikan dari satu ayat, satu hadis di kesempatan tertentu, akhirnya berubah. Alhamdulillah sudah ada yang pakai jilbab, sudah rajin sholat, tidak merokok lagi. Kadang perlu bertahap dalam hal tersebut. Apalagi sudah mengakar dari kecil seperti itu, tiba-tiba dia ingin berubah. Dia ingin kalau langsung berubah sekaligus. Kita harus memiliki hikmah dalam hal ini. Jadi bil hikmah, dengan hikmah. Kalau tidak mempan, tahapan berikutnya mau'izatul hasan. Disampaikan, diberikan dengan nasihat yang mendalam. Diingatkan dengan hal yang menggetarkan hatinya kalau misalnya dia ada suatu yang lain, maka dia diajak diskusi apa yang menyebabkan dia seperti itu. Dilihat, mungkin dia ada sudut-sudut yang perlu dirapikan, ada syubhat-syubhat pada padanya, perlu diperbaiki. Ya. Yang jelas, misalnya sudah dinasihati, tidak mempan, ah, itu ada obat-obat lain. Ya. Namanya saja obat, dan nah ini kita di rumah sakit. Ya. Obat itu diberikan kalau dia apa? mencocokinya. Yang saya tahu itu obat sakit kepala banyak ya. Tapi kan dilihat kondisinya. Dia sakit apa? Obat kepala co yang cocok adalah ini, yang itu. Karena saya sendiri e, pernah demam dulu waktu saya belajar di Yaman. Di demam yang pertama dokter yang mengobati saya itu apa namanya? menyiram saya dengan air. Diberi obat. Di demam yang kedua, saya lakukan seperti itu siram air. Kata dia, kamu salah, nggak boleh kena air untuk demam ini. Loh sama-sama demam, peraturannya beda. Dari situ saya mengerti bahwa ternyata obat ini walaupun sama nggak tidak semuanya cocok harus dilihat pada obatnya. Demikian pula ilmu agama ini. Ilmu kedokteran itu banyak hubungannya. Ada kemiripan dengan ilmu agama. Karena itu Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ilmu yang paling baik dipelajari, paling banyak manfaatnya setelah ilmu agama itu ilmu kedokteran. Itu ucapan yang sangat benar, dibangun di atas pikiran yang sangat mendalam. Kerana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Waman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'an." Siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Penghidupan jiwa itu yang paling pokoknya dengan ilmu agama. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Waman kana maitan fahyaynahu wa la lahu nura yamshi bihi binnas." Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia? Kami beri dia cahaya dia berjalan di tengah manusia. Mayat apa ini? Dan mungkin orang yang mati benaran ya. Ini mati maknawi namanya. Dengan ilmu agama dia dihidupkan. Ini kehidupan juga. Dan kehidupan dengan ilmu agama itu lebih besar, lebih dahsyat pengaruhnya, lebih banyak manfaatnya. Dan di kesehatan, orang yang mengobati badan dengan jasa yang dia lakukan, dia buat manusia ini hidup, sehat, maka itu sama artinya dia menghidupkan manusia. Sekalakan dia menghidupkan seluruh manusia. Maka Ada tahapan di dalam menghidupkannya, diberikan dari obat yang cocok. Diberikan dari obat yang cocok, apa yang mencocokinya itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Ya, sepanjang dia adalah wasilah-wasilah, bukan perkara pokok, maka dia adalah seperti obat. Digunakan sesuai pada tempatnya, pada hal yang mencocokinya. Wallahu ta'ala. Jadi memang ada takarannya Ustaz ya. Sama seperti obat juga ada takaran. Ketika menyampaikan sesuatu juga ada takaran juga ya. Memberikan iya. nasihat ya. Baik Ustaz. Ya. Jazakallah heran. Siapa lagi yang, ingin bertanya? Baik. Mungkin dari kertas mau saya baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh walima walima dua kali. Walima dua kali. Yang pertama di rumah istri. Yang kedua di rumah suami. Ini nggak apa-apa Ustaz. Pertanyaan yang berbeda dengan ini. Nggak apa-apa Ustaz. Ya, sore. Baik, apakah boleh saya ulang, ulangi pertanyaannya? Apakah boleh walimah dua kali? Yang pertama di rumah istri, yang kedua di rumah walimah nikah. Jamuan makan untuk nikah, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ada bentuk pengumuman juga di belakangnya. Dan nah, itu dari maksud yang indah di belakang masuk ke dalam kategori mubadir. Sebab mubadir itu kawannya saya agak sedikit Tentunya dengan tahap. Namun permasalahannya, saya sangat ingin melakukan puasa Daud. Namun terbentur dengan hadis. Berusaha untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul amali ila Allah ma alaihi sahibnya dengan perempuan cantik punya. Tapi istrinya tidak pernah dia sentuh. Istrinya datang mengeluh kepada mertuanya. Maka ternyata Amr bin As kamu khatamkan Al-Qur'an saja. Katanya ya Rasulullah, siapa? Begitu Abdul bahwa apa yang dilakukan ini berat. Karena tidak, maka ini pekerjaan yang dilakukan oleh para asal Ya. Ini tiga hari dalam dia puasa apa? Itu yang paling afdalnya. Ya wallahu Ada ada lagi? Tadi Ustaz eh, rekan sebelum tidur Abu Hurairah dapat mendapatkan eh, apa namanya nasihat dari Nabi Muhammad SAW sebelum tidur sebelum tidur dulu ya. Kalau anak tidak salah eh, terakhir sholat untuk menutup adalah sholat witir. Jadi wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah dia sholat witir sebelum tidur. Dia memberi nasihat kepada sahabatnya. Beliau pilihkan nasihat yang bisa dilakukan oleh sahabat ini dia continue dengannya. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu yang beliau lakukan. Tapi kalau seorang misalnya dia punya kebiasaan terbangun di akhir malam atau dari dirinya dia punya kekuatan untuk bangun di akhir malam, maka dia witir di akhir malam itu lebih bagus. Karena asalnya witir itu diakhirkan asalnya. Tapi telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dua rakaat setelah witir. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata boleh ada sholat malam setelah witir. Dan ini dipetik dalilan oleh para ulama bahwa kalau seorang sudah sholat witir di awal malam, dia boleh sholat di malam hari. Ya. Berdasarkan keumuman hadis, sholatul lail matna matna. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Hanya saja kalau dia bangun di malam hari, dia tidak boleh witir lagi. Karena witir itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi lailah tidak ada dua witir dalam satu malam. Hanya satu kali saja witir. Ini banyak terjadi di pembahasan Ramadan kemarin ya. Kita ingin mendapatkan pahala bersama imam. Sholat witir, eh, sholat tarawih sampai selesai. Dan haditnya luar biasa. Inna rajula idha qama ma imamihi hatta yansarif fusibalahu qiyamu layla. Seorang itu kalau dia melakukan sholat bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti sholat satu malam suntuk. Jadi semangat orang hadir sholat tarawih bersama imam hingga selesai. Bersama imam hingga selesai tentunya dia ikut witir, kan begitu? Nah, muncul banyak pertanyaan, bagaimana kalau saya ingin bangun di malam hari? Maka jawabannya ada dua solusi. Yang pertama yang saya sebut itu tadi. Dia ikut witir bersama imam. Kalau di malam hari, dia bangun. Sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat saya, tidak boleh apa? Witir lagi. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, dia ikut tarawih bersama imam. Kalau imamnya witir, dia ikut witir. Begitu imam salam, dia, dia tidak ikut salam bersama imam. Dia berdiri menambah satu rakaat. Supaya dia menjadi ganjil, apa supaya dia menjadi genap dan imamnya apa? Ganjil. Kalau dia genap berarti dia belum apa? Belum witir dan dia juga sudah mendapatkan keutamaan sebab dia sudah ikut bersama imam hingga apa? Hingga selesai. Ini dua solusi yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih dalam pendapat yang paling kuat. Ingat ya, dalam pendapat yang apa? Yang paling kuat. Ada solusi yang ketiga, tapi dalam pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Mungkin ada sebagian yang melakukannya, tapi saya ingatkan di sini yang ketiga ini, dan ini disebut sebagai pendapat yang lemah. Jadi ada yang berkata bahwa dia ikut saja sama imam selesai witir. Kalau dia bangun lagi di malam hari, dia batalkan dulu witirnya. Dia sholat lagi satu rakaat untuk membatalkan apa? witirnya. Dan ini perkara tidak ada dalilnya. Karena itu saya katakan tadi, itu adalah pendapat yang apa? Pendapat yang lemah. Jadi itu dua solusi yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik, uh, eh, syukur Ustaz. Saudara-saudaraku gimana? Ada yang mau bertanya Ustaz? Jika di dalam hati seseorang dia ada niat ingin merubah dirinya menjadi orang yang baik, menjauhi dari maksiat-maksiat yang dia lakukan. Tetapi dia juga sudah melakukan amalan-amalan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keimanan dia itu ikut bersama orang-orang yang mempelajari Al-Quran, pelajari hadis. Tapi masih ada di dalam dirinya itu kadang-kadang niatan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kayak mana kita agar apa nasihat Ustaz untuk orang-orang seperti itu? Terima kasih. Baik. Saya kira itu hal yang biasa ya, wajar di tengah manusia. Kenapa saya katakan wajar di tengah manusia, sebab iblis masih hidup. Ya. Dan selama iblis masih hidup, tidak akan berhenti. Dia memberikan apa? Was-was dan bisikan kepada manusia. Karena itu kata para ulama, jiwa itu terbagi tiga. Jiwa terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada jiwa yang gemar dengan kejelekan. Ya, ini jiwa seorang muslim ya, terbagi tiga. Ada jiwa yang gemar dengan apa? kejelekan. Ini disebut semuanya dalam Al-Quran. Inna nafsal amaratun bisu illa marahimaroti. Sungguhnya jiwa itu selalu memerintah dengan kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Ini jiwa yang pertama. Jiwa yang kedua, an-nafsul Jiwa yang banyak mencela dirinya. Dia kadang melakukan ketaatan, kadang jatuh dalam maksiat. Tapi kalau dia jatuh dalam maksiat, dia cela dirinya. Kenapa saya buat begini? Buat begitu. Jiwa yang ketiga, ini jiwa yang paling mulianya. An-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang dia dengan ibadah. Cinta dengan ibadah. Rindu dengan ibadah. Bahkan dia rindu berjumpa dengan Allah. Jiwa yang tenang. Kalau dia jauh dari ibadah, gelisah hati. Sudah masuk di dalam ibadah, seakan-akan dia tidak mau keluar lagi darinya. Diajak kepada dosa dan maksiat, dia tidak terlalu perhatian terhadapnya. Ini jiwa yang tenang. Iya. Dan tiga jiwa ini, ini semuanya tergantung pada tingkat istiqomahnya berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapa yang kami pilih dari hamba kami. Maka manusia terbagi tiga. Ada yang zalim terhadap dirinya. Ini jiwa yang jiwa yang pertama tadi apa? Yang sering memerintah kejelekan pada dirinya. Ini banyak berbuat zalim pada dirinya. dia tinggalkan kewajiban, dia lakukan dosa. Yang kedua muktasid, ada yang pertengahan. Kewajibannya dia tunaikan. Yang haram dia tinggalkan. Tapi dia kurangnya sunnahnya kurang. Selalu dia lakukan hal-hal yang makruh. Ini pertengahan namanya. Dan lebih tingginya, sabitun bil khairat, yang bersegera kepada kebaikan. Ini orang yang menunaikan kewajiban lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Dia tinggalkan dengan yang diharam, dia tinggalkan yang apa yang diharamkan, Yang makruh juga dia tinggalkan. Bahkan sebagian hal yang mubah dia tinggalkan karena khawatir jatuh ke dalam makruh dan haram. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Ini globalnya tiga jiwa. Sebenarnya ada yang lainnya. Cuman kadang apa namanya ya seperti ilmu itu bertahap. Ya. Kita berikan dari kaidah-kaidah yang bisa diingat. Dan ini bahasa umum yang dipakai oleh para ulama ketika menerangkan tiga jenis jiwa. Baik. Karena jenjang ibadah itu banyak. Karena jenjang ibadah itu banyak, makanya jiwa itu bisa lebih bertingkat-tingkat lagi. Dan ini keindahan-keindahan. Kadang saya isyaratkan supaya kita itu punya semangat belajar, punya semangat belajar. Karena kata Ibnu Jamal rahimahullah, seorang itu kalau dia baru belajar, dapat ilmu, takabur, dia bersombong, merasa punya, merasa ini, ya, mau maju ke depan. Kalau dia belajar lagi, dia akan tahu apa? merendah hati. Kalau dia belajar lagi, dia akan tahu bahwa dirinya belum mengerti apa-apa. Ya. Sebab dia sudah mengenal ilmu itu, ternyata dia masuk ke dalamnya, dia mengerti hakikatnya. Luas sekali ilmu ini. Kalau dia bandingkan dirinya dengan para sahabat, jangankan para sahabat, para imam, orang-orang soleh, dia tidak ada apa-apanya. Eh, tidak ada apa ya Karena itu hendaknya kita punya semangat yang baik di dalam belajar. Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada mempelajari ilmu. Dia duduk membaca, mengingat ilmu, mengulanginya, ketemu kawannya, mereka mudakara, saling mengingatkan. Itu semuanya ibadah. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa mempelajari ilmu yang sunnah Itu lebih baik dari seluruh ibadah yang sunnah. Termasuk jihad fisabilillah yang sunnah. Karena manfaat dari ilmu, manfaatnya lebih besar untuk jiwanya dan manusia. Karena itu di memperbandingkan antara jihad fisabilillah dan ilmu, kata sebagian ulama, wa midalu ma tajri bihi aqlabuhum azka wa afdalu min dami syuhada. Dalam sebuah bait syair ya, kata mereka dan tinta yang mengalir dari pena-pena para ulama itu lebih suci dan lebih utama dari darah yang mengalir dari orang-orang yang mati syahid. Eh, karena manfaat ilmu lebih besar dan lebih agung. Manfaat ilmu lebih besar dan lebih agung. Karena itu sebagian as-salaf berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, tidak ada yang mengangkat derajatmu kecuali kamu belajar." Maka Allah pun meninggikan derajatnya. Atau bin Abi Rabah, seorang imam besar di masanya, dari Imam Tabi'in dari Imam negeri Mekah itu raja-raja dan anak-anak raja di kaki beliau seperti anak-anak kecil ya. padahal beliau adalah seorang budak yang sangat hitam apa bekas budak yang sangat hitam mantan budak ya sangat hitam jelek rupanya ya. tapi semua orang perlu kepadanya raja-raja datang untuk belajar kepada apa mereka tidak bisa memimpin dapat kebaikan kecuali belajar dari apa? Allah tinggikan derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Karena itu kata Imam Syafi'i, ingin akhirat dengan ilmu, ingin dunia dengan ilmu juga. Semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Istri Ana dua tahun terakhir, ke Allah nifas pada bulan Ramadan dan hamil sekaligus menyusui pada Ramadan tahun ini. Yang anak tanyakan, pendapat terkuat terkait mengganti puasa atau membayar dia jika selama tiga tahun berturut-turut berat untuk berpuasa. Ini disebutkan tadi sakit, hamil, menyusui tiga, tiga hal. Ya. Kalau dia sakit, itu hukumnya dikobok, diganti dengan puasa. Ya, kalau dia tidak berpuasa karena sakit, bukan karena menyusui atau karena hamil, ya, maka dia mengkobaknya. Demikian pula kalau misalnya dia haid dan nifas, itu harus dihitung. Walaupun dia sedang menyusui, sedang hamil, harus dihitung nifas. Uh, maaf, kalau dia misalnya sedang menyusui, harus dihitung nifas, dihitung haid. Sebab itu asal yang berlaku. Karena dalam Al-Quran Allah firman, wa mahid qul huwa Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah haid itu adalah gangguan. Sepanjang gangguan ini ada ada, maka hukum haid berlaku. Hukum nifas dan uh, maaf, hukum menyusui dan hukum hamil tidak berlaku di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dia mer, tidak berpuasa lantaran dia hamil dan menyusui, maka dilihat apa sebabnya. Iya. Kalau dia tidak puasa karena khawatir terhadap janin yang dia kandung atau khawatir terhadap anak yang dia susui, maka ini hukum yang berjalan di tengah para sahabat adalah dia membayar fidyah saja. Memang ada tiga pendapat ya, saya katakan ada tiga pendapat. Tapi saya kalau menjawab, saya harus menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya, sebab itu adalah tanggung jawab saya kepada Allah dan saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ibnu Abbas menafsirkan ayat Walalladina yutikunahu fidyah. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa lalu dia berbuka, dia bayar fidyah. Ibnu Abbas berkata ini ayat terhapus hukumnya. Kecuali untuk empat golongan. Yang pertama, laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak bisa berpuasa. Kemudian yang kedua, orang sakit terus menerus dan tidak diharapkan sembuhnya. Ya. Dari sisi medis, para ahli dokteran berkata ini tidak bisa sembuh dan penyakitnya ini menghalangi dia berpuasa. Maka ini bayar fidyah juga. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga membayar fidyah adalah perempuan yang menyusui. Kalau dia takut terhadap anak yang dia susui. Golongan yang keempat adalah perempuan yang hamil kalau dia khawatir akan jadinya. Ini tafsir Ibn Abbas terhadap ayat dan itu di dalam ilmu hadis dikatakan ilmu hadis dan ilmu usul dikatakan derajatnya sama dengan hadis Nabi langsung yang mengucapkannya. Selain daripada itu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Syekhul Islam menyebut dari Abu Hurairah, mereka semuanya memberi fatwa hanya membayar fidyah dan tidak ada yang menyelisih mereka dari kalangan sahabat. Karena itu ini saya pandang adalah pendapat yang lebih kuat insyaallah taala wallahu taala. Ustaz. Ada lagi yang bertanya? Rasulullah Ustaz. Bismillah, Anak ingin sekali bisa menghafal Al-Quran Bagaimana cara yang tepat untuk menghafal dan cara menjaga agar hafalan Quran tetap terjaga dengan baik? Dan bagaimana tips menjadi seorang hamba Allah yang selalu bisa beramal dengan hati yang ikhlas dan berusaha menjauhi sifat yang ujub dan ria, menjauhi sifat ujub dan ria. Ya masya Allah, dua pertanyaan yang sangat penting sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semua Al-Quran di dalam hati kita kita menghafalnya dan mengamalkannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala penyakit hati dan menjadikan hati kita itu tenang dengan keimanan tentram dengan cahaya akhirat adapun cara seorang menghafal ya yang pertama dia memilih waktu yang paling cocok untuk dirinya dan ini tidak ada waktu menentu Sudah setiap orang berbeda-beda kesempatan yang cocok untuk dirinya. Walaupun umumnya di waktu pagi selepas subuh itu lebih banyak kebaikannya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda buri kali ummati fi bukuriha diberkahi untuk umatku di waktu paginya di waktu paginya ya kalau dia menghafal di waktu pagi itu bagus kemudian yang kedua kalau dia menghafal sesuatu Jangan dia hafal kecuali hal yang dia mampu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia menghafal sesuatu, dia menghafal sesuatu yang dia mampu mengulanginya dengan cepat ketika dia selesai menghafalnya. Sebab pada sebagian, kadang dia menghafal dalam sehari satu halaman. Masya Allah banyak ya. Satu halaman dia hafal. Tapi dia hanya hafal di waktu pagi, di waktu sore dia nggak bisa ulangi lagi ini repot tau Ya kalau menghafal, ambil satu ayat, dua ayat, dia ulangi terus menerus seratus kali, dua ratus kali seperti membaca surah Al-Fatihah, nah, itu lebih melekat. Akan mudah nanti dia ulangi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini saya beri kaidah umum ya untuk menghafal Al-Quran atau hadis. Kalau kita masuk dalam menghafal Al-Quran, akan membantu dia kalau ayat-ayat yang dia hafal itu dia baca di sholat-sholat ya. Sholat rawatib, sholat malam, rajin. Ya Kemudian jangan lupa, dia punya kawan, guru, store hafalan. Ya, store hafalan. Orang yang hafal Quran saja, ini saya cerita pengalaman saya. Saya kadang kalau membaca Al-Quran sendiri, kadang ada saat-saat, ya, hafalan itu kadang tidak nyambung. Tapi begitu saya duduk, saya minta sebagian kawan atau sebagian murid, nih tolong dengarkan saya. Walanya sekali, cepat sekali. Dan subhanallah, ini dari keindahan Al-Quran. Saya dengan mengajak kawan, ini dapat pahala, saya juga dapat pahala. Kita saling mempelajari Al-Quran, sudah banyak kebaikan. Akhirnya, menjadi mudah. Kalau dia hafal hadith, hadith itu banyak dia ulangi. Kalau dia ketemu sebuah keadaan mencocoknya hadithnya, dia baca hadith itu. Ada hadith dari Nabi, bunyinya begini. Ada hadith dari Nabi, bunyinya begini. Sehingga apa yang dia hafal itu, dia terbiasa menghafal, ada kejadian, dia munculkan hadithnya. Sehingga dia tidak lupa terhadap hadis tersebut. Ini empat langkah di dalam menghafal. Selain daripada itu dia perlu keikhlasan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia hindari dosa dan maksiat. Imam Syafi'i berkata, ini Imam Syafi'i yang berujar dalam dua bait syair. Kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi." فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى بآسي kata Syafi, saya adukan kepada guruku waki jeleknya hafalanku Masya Allah kalau Imam Syafi saja mengadukan menganggap bahwa hafalannya jelek kira kita kita bagaimana kalau hidup di masa itu hafalan kita model model apa memang Imam Waki ini guru Imam Syafi, itu diakui oleh Imam Ahmad Imam Ahmad saja berkata hafalan kita itu takalluf. Kita membebani diri baru menghafal. Kalau wakil santai dia. Tapi ya dengar hadis langsung hafal, hafal, ulangi. Biasa dia. Itu wakil. Maka Syafi mengadukan kepada gurunya wakil jeleknya hafalannya. Apa kata wakil Ibnu Jarrah rahimahullah guru Imam Syafi waki memberikan petunjuk kepada aku supaya saya meninggalkan maksiat. Beliau berpesan bahawa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Eh, maka ilmu itu cahaya, jangan ditutup dengan kegelapan maksiat. Kegelapan maksiat. Semakin seorang itu banyak berzikir, dekat ibadah, maka hafalannya Insya Allah taala akan semakin baik. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah penyakit-penyakit hati, ini perlu terapi ya. Ini pembahasan yang sangat besar sekali masalah hati. Ya, luas sekali pembahasannya. Tapi umumnya bagi seorang yang ingin mengobati penyakit hatinya, yang pertama dia perbaiki dari dasar keimanannya. Dia belajar tauhid yang benar. Kemudian dia belajar apa kesyirikan, sebab ini pokok yang merusak hati. Kemudian dia belajar apa itu dosa dan maksiat supaya dia hindari. Yang kedua, hendaknya dia mempelajari dari jenjang-jenjang penghambaan. Sebab ini semua adalah lentera-lentera yang kalau jenjang-jenjang penghambaan ini tidak dia pelajari, sulit dia menghidupkan barat rasa takut. Eh, banyak sekali ya jenjang penghambaan. Saya dalam dua sisi kita pelajari dan itu gambaran-gambaran rikas membantu sekali dalam ibadah. Membantu dia khusyuk. Berikan jenjang mutabar. Dia mengikuti dan mencontoh Nabi. Yang jenjang kejujuran. terlihat kesilapan diawasi oleh Allah muraqabah. Yang kelima kalau dia ingin khusyuk kata Ibnu Qayyim dihadirkan di dalam dia yang sangat besar dari Allah, jangan dia telantarkan. Belum tentu selepas salat dia masih hidup bisa salat lagi. Jenjang yang keenam kata Ibnu Qayyim kalau dia ingin khusyuk dihadirkan di dalam dirinya jenjang bahwa dia adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, ibadahnya selalu kurang, tidak sempurna. Dalilnya eh, cuma kita oh saya dilihat oleh manusia. Tapi perbuatannya hakikat ukur pandangan manusia. Harusnya dia tidak usah ukur pandangan manusia, sholat saja. Kalau datang di tengah jalan, dirinya melawan. Tapi kalau dia putus, itu eh, hakikat dia. Dan nah, ini ilmu perlu di... Ini satu pembahasannya. Maka ada sebagian dari amalan hati, ya misalnya dari hasad, itu ada bentuk-bentuk hasad kadang tersembunyi. Orang tidak memahaminya. Penuntut ilmu dianggap dirinya membela kebenaran. Hakikatnya hasad, dia tidak paham bahwa itu adalah apa? Hasad. Subhanallah. Kadang ada ini Nabi dan beliau ada kadang hal yang seperti itu beliau rasakan. Yang mungkin dalam setahun kemarau itu hanya tahu mengingat Allah di bulan dan tidak seperti itu kehidupan dia berusaha. Ini mungkin ringkas untuk pertanyaan ini wallahu taala. Langsung. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ya, ya. Ini Suara udah keras, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyepakati agama semua agama lah balia ya, apa yang sumbernya dikendalikan di agama Islam yang, yang banyak itu pecah banyak kali jadi dengan datangnya salafi yang murni ini memurnikan tauhid inilah yang membanggakan kami orang Indonesia ini jadi seorang artis Tengku Wisnu yang dulu dalam apa sekarang sudah mengajinya mungkin beliau ini sudah mengaji dapat jadi pimpinan Aceh atau pimpinan Indonesia. Karena seorang artis mudah jadi pimpinan, kita lihat. Jadi intinya bagaimana dengan datang ustaz-ustaz dari Yaman, dari Makassar kemari uh, untuk penyempurnaan Islam Bapak di Aceh bagaimana uh, Bapak apa yang harus dilaksanakan pertama Aceh mungkin nanti menjalan ke Makassar dan sebagainya karena sifat-sifat kalau kita lihat bibit-bibit yang masih memurnikan uh, eh, tohi itu uh, suku Aceh sebagian di Bugis yang mempertahankan kemudian mungkin Bandung di Bangenjara dan sebagian dan di, di Pulau Jawa nah, jadi bagaimana saya ini bukan pertanyaan lah mendapat bapak bapaknya di depan untuk secepatnya bisa kapan tegak di Aceh ya. kalau boleh berjalan sampai ke Makassar sebelum dunia kiamat Assalamualaikum. Masya Allah pertanyaan Bapak luar biasa. Dan kita perlu mengadakan ceramah seperti ini dan lebih banyak lagi. Ya itu tadi tema seminar kita di kampus tadi berkait dengan masalah konsep dan strategi pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan suatu hal yang sangat mengembirakan setiap muslim dan muslimah dari apa yang Allah muliakan kota Aceh ini, penduduk Aceh ini dengan mereka diberikan kesempatan untuk menerapkan syariat. Maka kita harus bahu-membahu dan tolong-menolong di dalam hal tersebut. Dan memang semuanya perlu kepada ilmu agama. Perlu kepada ilmu agama. Dan harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan ulama. Dan harus ada pemahaman yang secara Kapa kepada masyarakat akan keindahan syariat. Kalau tidak ada ilmu agama, di pengadilan syariat kan ada hakim-hakim. Hakim-hakimnya kalau tidak belajar agama mau memutuskan pakai apa? Datang orang yang bertanya tentang warisan, meninggal dari ayah saya, ada ibu yang tersisa, ada saudara perempuan lima, saudara laki-laki sepuluh. Ya, bagaimana pembagian warisannya? Kalau dia tidak pernah belajar ilmu warisan, bagaimana dia memutuskan? Ada seorang istri datang mengeluh suami saya berkata kamu talak. Kamu talak, talak, talak. Ada lagi yang datang mengatakan suami saya mengatakan kamu talak sebanyak bintang di langit. Bagaimana cara dihukumi ini terhitung talak satu atau talak tiga? Nah, ini perlu dia belajar dari ilmu agama agar kan? supaya dia apa? Dia bisa memberikan hukum. Karena itu di dalam penerapan syariat ini pertama kita harus ada niat yang bagus, semangat semangat Bapak, Masya Allah, luar biasa untuk hal itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Ya. Kemudian untuk sampai ke sana, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Karena itu dari kegiatan pokok untuk pengumuman manusia, kegiatan belajar dan mengajar, proses taklim yang seperti ini itu harus dikembangkan lebih banyak. Kita harus lebih banyak lagi belajar dari ilmu. Sebab itu adalah fondasi dasar tegaknya syariat. Kalau setiap orang menerapkan syariat Islam pada dirinya, pasti akan muncul apa? Negara Islam di atas muka bumi. Itu jelas. Akan tersebar syariat itu dengan sendirinya. Iya. Tapi kalau pemerintah misalnya, ayo kita tegakkan syariat, tapi masyarakatnya sendiri belum paham apa itu syariat, nah ini kadang ada kendala ya. Seperti di Pakistan sana ketika presidennya di masa itu Diaul Haq sudah memutuskan untuk menerapkan syariat Islam, sudah kerjasama, tekan kerjasama dengan Saudi Arabia untuk penerapan syariat, baru dia terapkan satu hukum, sudah demo oleh masyarakatnya. Padahal katanya Pakistan itu, kalau ada keluarga, anggota keluarganya ada laki-laki dan tidak menghafal Al-Quran, itu aib bagi mereka. Katanya begitu di Pakistan. bersama dengan itu belum siap juga. Iya. Karena itu harus ada banyak hal di dalam hal ini. Jadi pokoknya kita semua apa namanya berusaha untuk mendukung segala kegiatan yang di dalamnya tegak syariat Islam itu dan pokok yang paling penting kita belajar dengan baik, beramal dengan ilmu itu pada diri kita, pada keluarga kita, kemudian dijalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat, antara pemerintah dengan ulama. Kalau semua komponen ini punya kerjasama yang baik, maka insya Allah Taala akan mudah tegak dari syariat Islam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan saya yakin jawaban saya ini kurang dan saya mohon maaf untuk hal tersebut kepada Bapak. Semoga uh, bisa sebagai uh, jawaban di kesempatan ringkas kali ini wallahu taala. Syukur Ustaz, insyaallah khairan. Dan ini ya, berakhir sudah ya eh, kajian malam ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya dan semoga bermanfaat untuk semua. Uh, akhir kata saya Teguh Wisnu mengucapkan terima kasih juga bisa bertemu dengan saudara-saudaraku juga di sini ya. Insya Allah di lain waktu kita bisa mengadakan kajian-kajian ilmiah yang memang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ada salah-salah kata, kalau salah datang saya dan kalau benar datangnya hanya dari Allah Taala. Subhanakallahumma bihamdik, bihamdi. la ilaha illa Anda astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam